Qala sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah wa qad dzakarna fi ma sabaqa hadits Umm Habibah 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah kita sebutkan beberapa waktu lalu hadis Ummu Habibah dari Nabi SAW menyatakan kalam ibni Adam alaihi la lahu illa al-amra bil ma'rufi wal nahya 'anil munkar wa dzakara Allah wa dzikra Allah azza wa jalla bahwa ucapan anak Adam semuanya menjadi beban atasnya tidak memberikan keuntungan baginya semua ucapan anak Adam akan memberikan beban baginya tidak memberikan keuntungan padanya kecuali yang dikecualikan illa al-amr bil ma'ruf menyuruh pada kebaikan wa nahi anil munkar mencegah dari kemunkaran dan zikrullahi azza wa jal dan berzikir pada Allah azza wa jalla faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maka ucapan beliau falyakul khairan aw liyasmut amrun biqaulil khair maka itu adalah perintah untuk berbicara yang baik wa samti dan perintah untuk diam amma adahu perintah untuk diam dari yang selainnya berbicara yang baik Adapun sisanya dia. Wa hadha yadullu ala annahu laysa hunaka kalamun yastawi qawluhu wa samtu anhu. Berarti di sini ya dulu menunjukkan bahwa tidak ada di sana ucapan yang yastawi, yang seimbang. Qauluhu wa samtu alaih. Enggak ada yang seimbang mengucapkan atau diam. Enggak ada satu kalimat atau satu ucapan yang sama diucapkan dan tidak diucapkan terus sama nilainya tidak ada mengapa karena kalau ada sama diucapkan tidak apa-apa nggak diucapkan nggak apa-apa maka disuruh diam dari Nabi SAW berarti nggak ada yang seimbang imma ucapkan yang baik wa imma diam sehingga dikatakan ya dulu ala annahu laisa hunaka kalamun yastawi qawluhu wa samtu anhu enggak ada ucapan yang yastawi yang sawa yang sama qawluhu wa samtu. Mengucapkan atau diam. Bal bahkan imma an yakuna khairan bahkan yang namanya ucapan imma yakunu khairan kebaikan-kebaikan fayakun ma'muran biqawli maka itu diperintahkan untuk berbicara wa imma yakunu ghairu khair atau ucapan yang tidak khair fayakunu ma'muran bisamti anhu maka diperintahkan untuk diam daripadanya. Wa hadis Mu'ad wa Ummu Habibah yadullani ala hadha. Hadis Mu'ad dan hadis Ummu Habibah kedua-duanya menunjukkan hal tersebut. Imma baik diperintahkan, imma jelek disuruh untuk diam. Enggak ada yang seimbang, yang sama. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya hadis Mu'ad Ibnu Jabal lafdhuhu dan lafadznya anna Nabi SAW qala lahu bahwa Nabi pernah berkata kepadanya Ya Mu'ad takilat ka ummuk wa hal taqulu syai'an illa wa huwa laka aw alaik Ya Mu'ad celaka ibumu kehilangan engkau atau engkau mengecewakan ibumu <clears throat> di dalam engkau berbicara kecuali dua kemungkinan laka aw alaik baik untukmu atau jelek untukmu. Menjadi beban ancaman untukmu, ancaman azab atau menjadi pahala untukmu. Enggak disebutkan yang ketiga, yang seimbang. Ngomong sama diam seimbang, enggak ada. Disebut hanya dua. Kalau enggak ini, ini. Kalau enggak ini, ini. wakat kalau Allah Ta'ala dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Dan ketika bertemu dua yang bertemu di kanan dan di kiri, ini malaikat-malaikat qa'id, dua-duanya duduk di kanan dan kiri seseorang. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun terucap kecuali di sana ada raqibun atid. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi, ada malaikat-malaikat yang mencatat. Wa qad ajma'a salaf as-salih. Dan telah ijma' sepakat seluruh para salafus saleh ala anna alladhi an yaminihi yaktubul hasanat. Sepakat para salafus saleh bahwa malaikat yang di kanan menulis hasanat. Walladhi an shimali sedangkan yang di kiri mencatat sayyiat, kejelekan-kejelekan. Wa qad ruwiya dhalika marfu'an. Telah diriwayatkan demikian sedang marfu' dari Abi Umamah tapi sanadnya dhaif. Maka ilmu tentang yang kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang jelek itu bukan dari hadis ini. Hadisnya dhaif, tapi dari ijma, dari kesepakatan seluruh para sahabat dan tabi'in bahwa yang kanan itu mencatat yang baik-baik, yang kiri mencatat yang jelek-jelek. Wa sahih dan dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW Nabi menyatakan, "Idza kana ahadukum yusalli," kalau salah seorang kalian salat, fainahu yunaji rabbah maka dia sedang berbisik kepada Rabbnya dia sedang bermunajat berbicara kepada Allah SWT. wa taala wal malaku an yamini sedangkan malaikat di kanannya kenapa kok di kanannya karena yang baik dia sedang berbuat baik dia sedang sholat maka malaikat di kanannya waruya min hadis Hudzaifah marfu'an dan diriwayatkan dari hadis Hudzaifah secara marfu' Inna an yaminihi katibul hasanat Sesungguhnya di kanan seseorang ada pencatat kebaikan-kebaikan Maka dengan hadis-hadis ini Sepakat para ulama Bahwa yang kanan mencatat yang baik-baik Yang kiri mencatat yang jelek-jelek Adapun namanya Ini yang diperselisihkan oleh para ulama Sebagian menyatakan Rokibun Atid itu namanya. Tapi sebagian menyatakan bukan, itu sifatnya. Yang mengawasi dan mencatat. Raqibun Atid, Raqib yang mengawasi. Sehingga dua-duanya Raqibun Atid. Yang di kanan juga Raqibun Atid, yang di kiri juga Raqibun Atid, dua-duanya mengawasi, mencatat. Hanya saja yang di kanan mengawasi dan mencatat yang baik-baik. Yang di kiri mengawasi dan mencatat yang jelek-jelek. Wallahu taala a'lam. Waktalafu hal yaktubu kullama takallama bih. Ada perselisihan para ulama. Apakah dicatat oleh mereka dua malaikat tadi? Kullama takallama bihi seluruh yang dibicarakan oleh seseorang. Aula yaktub illa ma fihi thawabu iqab atau tidak dicatat kecuali yang ada pahalanya atau ada dosanya harus dan ulama Sebagian menyatakan yang dicatat itu yang berkait dengan pahala dan dosa. Kalau ucapan-ucapan yang ada kaitan dengan pahala dicatat di kanannya atau oleh malaikat yang di kanan Waalaikumsalam. Kalau yang ada dosanya dicatat oleh malaikat yang di kiri. Ala qaulainin masyhurain. Ada dua pendapat yang masyhur. Yang kedua menyatakan tidak. Tidak hanya yang berkait Semuanya dicatat. Mengapa? Karena ayatnya menyatakan mayal fidu min qaulin. Tidak terucap satu lafaz pun kecuali ada yang mencatat. Wa qala Ali ibn Abi Talhah an Ibn Abbas yuktabu kullu ma takallama bihi min khairin aw syarr. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Talhah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibn Abbas, ditulis seluruh apa yang diucapkan. Min khairin aw syarr, apakah kejelekan maupun kebaikan. Hatta innahu la yaktubu qawlahu bahkan malaikat tadi mencatat ucapan orang itu hingga kalimat akalta wa syaribta akaltu wa syaribtu aku sudah makan aku sudah minum kau sudah makan kau sudah minum lu apakah itu baik atau tidak baik akan dicatat oleh malaikat tadi. Kenapa saya katakan apakah itu baik atau tidak baik? Kata-kata yang wajar-wajar saja. Iya. Tetapi bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Bisa jadi baik ketika dia menawarkan saudaranya. Sudah makan, sudah minum. Ingin memberikan padanya. Itu walaupun kemudian dia menyatakan sudah, ya, sudah dicatat kebaikan. Sebaliknya, yang akal tuh Aku sudah makan, aku sudah minum. Kalau maksudnya membuat orang lain dalam keadaan dia belum makan belum minum kemudian dia berkata kalau saya sudah kenyang lihat masih ada baunya itu termasuk kejelekan sekecil apapun dia dicatat ini pendapat Ibn Abbas dicatat seluruh ucapan sampai kalimat akal tawa syaribta atau zahabtu wajitu akal tu syaribtu hatta idha kana al khamis Urda qawluhu wa amaluhu fa aqarra ma kana fihi min khairin aw syarr. Sampai ketika hari Kamis ditunjukkan ucapan-ucapan orang ini dan amalan-amalan orang ini kemudian ditetapkan mana yang baik, mana yang jelek. Wa alqa sa'irahu sedangkan yang tidak demikian disisihkan. Yang tidak berkait dengan kebaikan dan kejelekan disisihkan. Fadzalika qauluhu ta'ala dan inilah yang dimaksud dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Kata Ibnu Abbas, itulah makna ayat Allah menghapus sekehendaknya dan menetapkan sekehendaknya. Dan di sisinya ada catatan ummul kitab. Berarti ada yang dihapus, iya. Yang dimaklumi, yang maafu, yang perkara yang tidak dosa, tapi tidak juga mendapatkan pahala dibiarkan, disisihkan oleh Allah setelah dicatat seluruhnya. Kemudian disisihkan sebagian. Ini tidak dibahas. Baru kemudian dibahas yang lainnya. Wan Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Qala raqiba rajulun al-himar. Ada seseorang menaiki keledai fa'athara bihi. Maka keledai tadi terprosok Faqala ta'isal himar. Kemudian orang itu menyatakan celaka himar. Faqala sahibul yamin, maka berkata yang di kanan. Mahiya hasanat aktubuha. Itu adalah bukan kebaikan yang aku tulis. Waqala sahibul shimal dan berkata sebelah kiri, "Mahiya sayyi'atun fa'tubuha." Kata yang kiri, itu juga bukan kejelekan yang aku mau tulis. Fa'auhallahu ila sahibis shimal. Maka Allah berkata kepada yang di kiri. Ma taraka sahibul yamin min syai'in faktubhu. Lihat ucapan Allah Ta'ala kepada malaikat yang di kiri. Pokoknya, yang tidak ditulis oleh yang kanan, tulis olehmu. Yang kiri. Yang tidak dicatat sebagai kebaikan, itu kejelekan. faktubhu fa asbata fis sayyiati ta'isal himar maka kalimat celaka himar dimasukkan di catatan kiri diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Ibnu Aim fil Hilyah wal Husain wal Marwazi fi ziyadati Zuhd Ibn Mubarak dari Hasan Ibn Atiyah perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah kalimat ta'isa al-himar celaka himar dia terperosok dan memang celaka Tetapi kata yang kanan, ini bukan kebaikan yang mau aku catat. Kata yang kiri, ini juga bukan kejelekan yang aku harus catat. Maka Allah mewahyukan kepada yang kiri, kalau yang kanan tidak mencatat, engkau yang mencatat. Artinya kalau tidak dicatat sebagai kebaikan, itu berarti kejelekan. Karena kalau bukan kebaikan, apa perintahnya? Iya. Faliyakul khairan, au yasmut berbuatlah atau berbicara yang baik atau dia maka kalau engkau tidak mencatat artinya bukan kebaikan wahai sahibul yamin maka tulislah engkau wahai sahibul shimal catatlah engkau wahai sahibul shimal wa kharajal imamu Ahmad itu baru kalimat ta'isa belum lagi kalimat yang lebih jelek lagi kurang ajar kerajingan dan sebagainya ya, itu jelas-jelas lagi di dalam kejelekan wa kharajal imamu Ahmad eh, wa zahiru hadha anna ma laisa bihasanatin fahuwa sayyi'ah. Tampaknya dari hadis di atas bahwa apa yang bukan kebaikan berarti kejelekan. Apa yang tidak dicatat oleh sahibul yamin, uktub an. Tulislah engkau wahai sahibul syimal. Wa in kana la yu'aqab 'alaiha walaupun mungkin tidak diazab. Mungkin dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Karena mungkin sangat kecilnya maka Allah maafkan tetapi itu dicatatnya di kiri, dicatatkan kanan kiri. Fa'inna ba'udha ba'da sayyi'at qad la yu'aqab 'alaiha karena beberapa kejelekan-kejelekan kadang-kadang tidak dibalas oleh Allah taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa qad taqa' mukaffiratan bijtinabil kabair atau bisa jadi terhapus karena dia menjauhi yang besar-besar maka yang kecil-kecil terhapus termaafkan ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلا tetapi ada kejelekan lain apa itu zamanuha waktu kamu ngomong tadi berarti tersia-siakan kesempatan kamu saat itu hilang qad khasirah dan itu tentunya merugikan seseorang khasirahu sahibuha merugikan si pelaku Haitsu dhahaba batilan di mana waktunya hilang begitu saja. Kesempatan tadi hilang. Kenapa? Karena dia mengucapkan ta'isal himar. Kemudian tidak dicatat oleh yang kanan, dicatat oleh yang kiri. Kalaupun ternyata dimaafkan, waktu tadi, kesempatan tadi hilang. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, Innalillah, dicatat oleh sahibul yamin. Jadi pahala. Tapi ketika dia mengucapkan ta'isal himar, hilang waktu tadi hilang. Maka dikatakan zamanuha, zamannya hilang. Dan merugikan pelakunya karena dahaba batilan, karena tersia-siakan. Fayasulullahu bidalika hasratun fil qiyamah. Maka nanti hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa saat itu saya tidak mengatakan begini? Mengapa saat itu saya tidak mengatakan dengan zikrullah? Wa asafa alaih. Dan dia akan menyesali atasnya Wahuwa nau'u uqubah dan itu sejenis balasan juga. Sejenis balasan karena dia merasakan kesusahan di sana dan kesedihan. Merasakan sayang waktunya terbuang <coughs> hanya untuk menyatakan kalimat-kalimat yang lasyai, yang kesana ndak kesini ndak. Apalagi kalau kalimat-kalimatnya bukan sedikit, banyak. Apalagi kalau satu jam, dua jam, apalagi kalau begadang semalaman. Bisa dibayangkan berapa yang hilang waktunya. Dan kata-katanya tidak dijamin. Kata-kata yang biasa, yang tidak sana tidak kemari. Bisa jadi terselip di dalamnya sekian yang membuat Allah murka. Yang membuat Allah marah. Karena tidak terkontrol. Wa kharajal Imam Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifat hima wa kana lahum hasratan. Hadis keluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga Nasai dalam Amalul Yaul Lailah disahihkan oleh hakim dan bisa dilihat dalam riwayat Ibnu Hibban. Apa bunyinya? Kata Nabi Wasallam, tidaklah satu kaum bubar dari majlis, ya yaqumun, berdiri dari majlis, yang la kurun Allah fi, yang tidak menyebut nama Allah padanya, tidak mengingat Allah padanya, kecuali dia bangkit seakan-akan dia bangkit dari jifat himar, dari bangkai keledai. Wa kana lahum hasrah dan dia akan merasakan nanti penyesalan yaumul qiyamah. Apa di antara penyesalannya yang sudah disinggung tadi oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kalaupun tidak dosa, hilang waktu. Kalaupun tidak dosa, apalagi dosa. Kalaupun tidak dosa, maksud saya bukan tidak dosa, tidak diazab. Dia hilang waktu Sekian banyaknya. Apalagi majelis yang lama, majelis yang berjam-jam. Bongkar kebiasaan lama. <laughs> uang kebiasaan lama. Kebiasaan bicara ngalor ngidul nggak karuan karuan ganti dengan karah ganti dengan majelis ilmu ganti dengan berbicara tentang agama wa kharajahu tirmidhi wa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi. Hadis lain yang mirip dalam riwayat Tirmidzi. Tidaklah seseorang duduk satu majelis ngobrol lam yadhkurullaha fi. Dan di dalamnya tidak mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah. Qala walam yusallu ala nabiyihim dan tidak pula ada solawat di dalamnya. Illa kana alaihim tir kecuali akan menjadi tirah atas mereka. Tirah juga maknanya penyesal. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a lahum. Maka imma Allah azab mereka atau Allah maafkan mereka karena sudah berbuat sesuatu yang jelek. Imma dimaafkan oleh Allah wa imma diazab oleh Allah. Baik, kalau dimaafkan dia akan menyesal yang qiyamah bukan karena dimaafkannya, dia akan menyesal bahwa waktu satu jam dua jam tadi hilang padahal kalau dia bisa baca Quran ketika itu kalau dia bisa membaca kitab waktu itu atau dia bisa membaca buletin saat itu atau mendengarkan radio kajian Islam kita jadi pahala tapi terbuang begitu saja dan itu dalam waktu sehari bagaimana kalau dia melihat catatannya yang seperti itu hampir tiap hari atau seminggu sekian kali yang dikali sekian lama dia hidup, maka akan catatannya terlalu banyak yang kiamat yang terbuang sia-sia. Ini banyak sekali yang tersia-sia dan itu penyesalan yang tiada akhir. Karena nggak bisa dirubah. penyesalan yang nggak bisa dirubah, nggak bisa mundur kembali, nggak bisa dirubah kembali. Dan taubat pun sudah tidak bisa ketika itu. Ini barakallahu fikum kalau dalam keadaan ghafarallahu lahu. Allah ampuni dia apalagi kalau ternyata naudzubillah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalimat-kalimatnya. Qala wa fi riwayatin li Abi Dawud wa Nasa'i. Dalam riwayat lain dari Abu Dawud dan Nasa'i rahimahumallah semoga Allah merahmati keduanya. Qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurullah fi kanat alaihi minallahi tirah ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة زاد النسائي ومن قام مقاما لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة وخرج أيضا من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة disebutkan beberapa hadis yang mirip. Dikatakan man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk dalam satu tempat duduk, tempat majelis ya, tidak menyebut nama Allah padanya, maka di sisi Allah itu sebagai penyesalan. Siapa yang berbaring di satu pembaringan tidak menyebut nama Allah, itu juga kerugian. Karena alaihi min Allahi Siapa yang bangun berdiri dalam keadaan tidak menyebut nama Allah, maka itu pun di sisi Allah menjadi tirah. Wa kharraja aydan dikeluarkan pula oleh Abi Sa'id atau dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW Mamin qaumin yajlisuna majlisan. Tidaklah satu kaum bermajlis duduk-duduk bersama tetapi tidak mereka menyebut nama Allah kecuali akan menjadi penyesalan yaumul qiyamah wa in dakhalul jannah walaupun masuk surga. Karena jannah ada hisabnya. Demikian pula seluruh amalan ada hisabnya. Dia bisa naik ke tempat yang lebih tinggi dalam jannah kalau saja tidak membuang-buang waktunya. Maksudnya, wa indah kalau jannah, walaupun masuk surga, dia tetap menyesali waktu-waktu yang terbuang tadi kalau saja itu nggak terbuang, mungkin saya di sana bersama mereka yang lebih mulia, lebih tinggi. Kan Dan itu cukup sebagai balasan bagi orang-orang yang membuang waktunya sia-sia. Wakala mujahid majalah sakaumun majlisan fatafarroku qabla an yadkurullah. Kata mujahid tidaklah duduk satu kaum di satu majelis. Kemudian mereka bubar sebelum mereka menyebut nama Allah kecuali tafarraqu an antani min rihil jifa kecuali dia bubar dari sesuatu yang lebih busuk dari bangkai keledai atau dari bangkai wa kana majlisuhum yashhadu alaihim bi ghaflatihim dan majlisnya nanti akan jadi saksi yaumul qiyamah tentang kelalaian mereka bermajlis dalam keadaan tidak menyebut nama Allah sampai bubar tidak menyebut nama Allah. Maka ekonomi dan azakumullah dikatakan nanti dia akan menyesal dan nanti majlisnya akan menjadi saksi. Wa ma jalasa qaumun majlisan fadzakarullah. Adapun seorang yang duduk-duduk bersama satu kaum di satu majlis, fadzakarullah kemudian mengingat Allah sebelum berpisah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma Ya Allah aku minta ampun kepadamu ini takfir al-majlis adalah untuk menghapus apa yang diucapkan tadi kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, kalau ada yang terbuang sia-sia atau kata-kata yang tidak pantas. Astagfiruka wa atubu ilaih illa tafarraqu an atyabi kalau dia tutup dengan majlis dengan takfiril majlis dengan menyebut nama Allah maka mereka bubar an atyabi min rihil misk dia bubar dari sesuatu yang lebih harum daripada minyak misik minyak kasturi kata orang wa kana majlisuhum yashhadu lahum bidzikrihim dan majlisnya nanti akan menjadi saksi kebaikan mereka يوم القيامة قال بعض السلف يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات kata sebagian salaf para ulama salaf menyatakan nanti akan ditampakkan pada anak Adam pada hari kiamat saatu umrihi ditunjukkan nih umurmu sekian dan ini amalmu di hari ini di hari ini di hari ini satu persatu seluruhnya fakullu sa'atin lam yadkurullah maka setiap ada saat yang di sana tidak mengingat Allah itu hati orang tadi tata tataqaffa sayat-sayat karena menyesal kenapa kok saya membuangnya saat itu. Kenapa saya membuangnya? tak nafsuhu 'alaiha hasarat. Terpotong-potong hatinya, teriris-iris hatinya karena hasarat, karena menyesal. Alhamdulillah kita masih di dunia. Artinya masih punya kesempatan untuk merubah. Kita masih di dunia, kita masih bisa membelokkan arahnya kepada zikrullah. Kita bicara lain aja. Selesai daripada membicarakan orang lain, apalagi kejelekan orang lain, daripada menilai seperti hakim, si fulan kada, si fulan kada, seperti hakim di pengadilan. Oh, keluarganya si fulan begini, keluarga si fulan begitu. Asal kita katakan nasullah taala, kita minta pada Allah taala agar kita diberi ketetapan hati untuk bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berbicara yang baik. Aulia smut, kalau tidak diam. Kalau mungkin keceplosan begini dan begitu, cepat-cepat ditutup. Dengan takfir majlis. Enam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وخرج الطبراني من حديث عائشة مرفوعا dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Aisyah secara marfu. Mamin sa'atin tamurru bibni Adam. Tidaklah satu saat melewati anak Adam. Waktu melewati anak Adam. Lam yadkurillah fiha khair. Dia tidak menyebut nama Allah dengan kebaikan-kebaikan. Illa hasara indaha yawmal qiyamah. Kecuali dia pasti akan menyesalinya yawmal qiyamah. Kata Aisyah, marfu'an, tidaklah satu waktu lewat pada anak Adam kemudian dia tidak menyebut nama Allah pihak kecuali dia akan rugi nanti yang mau kaya. Mungkin ada yang bertanya, apakah setiap saat kita harus zikir? Bukan itu makna Maknanya kita lagi bicara mobil di bengkel, ucapkan nama Allah, Alhamdulillah, sesungguhnya kita begini-begini. Dan kemudian, Alhamdulillah, kalau saja begini. Dikaitkan dengan Allah Taala. Syukur pada Allah Taala. Inna lillah wa ilahi raji'un. Ini musibah. Mau apa lagi? Dapat pahala dia. Jangan isinya yang gerutu menyalahkan sana, menyalahkan sini, ucapan-ucapannya sumpah serapah atau kalimat-kalimat yang sia-sia atau kalimat ta'isal himar celaka mobil ini ganyang terus ila akhirih kalimat-kalimat yang baik kalimat-kalimat zikrullah selalu mengiringi seorang mukmin sunni salafi ahlus sunnah selalu mengiringi mereka kalimat-kalimat zikrullah sehingga selalu dapat pahala amruhu kulluhu khair idza asabathu sarra'un syakar fahuwa khairun lah idza asabathu dharra sabar fahuwa khairun lah isinya cuma dua dapat kebaikan-kebaikan syukur dan syukurnya baik buat dia. Kalimat-kalimatnya kalimat syukur kepada Allah Taala. Ketika dapat kejelekan sabar. Sabarnya juga baik lagi buat dia. Ucapannya ucapan sabar, ucapan inalillah, ucapan kullu syai' saleh, salih. Kullu insya Allah. salih Semua ada kebaikannya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalimat-kalimat yang indah yang nyaman didengar فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل. Dari sini, dari hadis dan sini semua, karena ternyata kalam-kalam yang mubah saja kalau tidak diiringi sesuatu yang baik akan buang-buang waktu. Famin huna maka di sini yu'lam diketahui Annama laisa bikhairin minal kalam fasukutu anhu afdal maka semua ucapan yang tidak uh, ucapan yang selain yang baik maka diam lebih afdal ma laisa bikhair apa yang bukan kebaikan minal kalam fasukutu anhu afdal maka diam daripadanya lebih baik minat takallumi bihi lebih baik daripada berbicara Allahumma illa ma tad'u ilaihi al-hajatu mimma la budda minhu Allahumma illa kecuali apa yang memang dibutuhkan secara hajat mimma la budda minhu dibutuhkan secara hajat seperti menyatakan memberikan padaku kada atau ambilkan ini kepada istrinya dan sebagainya itu sesuatu yang yang la budda minhu sesuatu yang hajat dan barakallahu fiikum. agar jangan ada ifrat, jangan ada tafrid. Ifrat yang tadi membuang-buang waktu sekian jam untuk ngobrol. Tapi tafrid juga jangan. Sebagaimana seseorang Hizbi Haddadi Haddadi ini memang ekstrim banget Atau lebih tepatnya Hajuri itu dia di rumah sama istrinya tidak ngomong apapun kecuali ya ambilkan sini ya. kenapa faliyakul khairan aw yasmut dalilnya itu dan itu banyak saksi-saksinya daripada ibu-ibu terus bagaimana dunia bagaimana keluarganya padahal kalimat-kalimat yang menyenangkan itu dapat pahala Allah ini terlalu kaku dan terlalu ekstrim. Sehingga bukan itu yang kita maksud. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Umar terbunuh dia berbicara engkau wahai Umar pernah bersahabat dengan Nabi Masih terbunuh itu sudah terluka tapi sebelum meninggal dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan itu kepada Allah Kemudian engkau bersahabat dengan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar meninggal, ridho kepadamu. Maka sekarang, engkau bersahabat dengan kami. Kalaupun engkau meninggal sekarang, kami ridho kepadamu. Ini kalimat dapat pahala. Membesarkan hati seorang yang akan meninggal. Agar dia meninggal dengan tenteram. Dengan tahu bahwa teman-temannya ridho kepadanya. Demikian pula kalimat kaif berkait bagaimana keadaanmu sehat ini kalimat bukan kalimat yang sia-sia kenapa dia berupaya untuk menyenangkan saudaranya kalau sesama saudaranya itu dapat pahala apalagi suami istri engkau cantik engkau kenapa nggak dapat pahala dapat pahala demikian pula istrinya kepada suaminya dengan kalimat yang menyenangkan maka jangan ekstrim jangan ifrat jangan tafrit Jangan berlebihan seperti mereka mereka yang membuang waktu saat sekian jam untuk ngobrol percuma. Jangan pula kaku seperti mereka-mereka kaum yang ekstrim atau sufi. Sufi ada yang menyatakan katanya tidak berbicara kecuali dengan ayat. Ya. pernah dengar? Ya kebetulan dia bisa. Suatu saat pasti nggak bisa dia mengungkapkannya dengan ayat. Siapa nama anakmu Ibrahim wa Musa? Kebetulan anaknya Ibrahim sama Musa. Mau kemana? Um, mana tujuanmu? Eh, dinas mustaqim. Ini nggak diharuskan seperti itu. Yang akhirnya salah juga, nggak tepat ayat kemana, maksud dia kemana. Itu ekstrim juga. Eh, bukan itu yang kita maksud, tetapi hendaklah menghitung ucapan-ucapan kita ini kemana arahnya dan apa niatnya dan hendaklah diiringi dengan zikrullah dan diiringi dengan kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala, kalimat syukur atau kalimat sabar. Nah, qala rahimahullah Waqad عن ابن مسعود قال إياكم وفضول الكلام fudulal kalam. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hati-hati kalian dari fudulal kalam. فضول kalam adalah ucapan-ucapan yang kelebihan. Di masyarakat kita sering ada istilah fudul. Dan itu tepat. Ngapain? Bertanya-tanya apa yang bukan urusannya. Mau apa? Ya anak mau ada perlu. Perlu apa? Loh, ini orang fudul banget. Kenapa fudul? Kenapa disebut fudul? Dari bahasa Arab. Maknanya ucapan itu kelebihan. Apa yang bukan urusan dia, ngapain dia tanya? Mungkin dia berat untuk menjawabnya. Mungkin dia ingin orang tidak tahu. Tapi dia terus tanya. Tanya ininya, tanya itunya, tanya kenapa, tanya alasannya, dan seterusnya. Ini urusan saya. Ketika ada yang bertanya, melewat kertas kepada Syekh Nur Utsaimin rahimahullah. Apa hukumnya ta'addud zaujat? Tanya pertama. Dalam kertas yang sama ada yang kedua, yang kedua. Dan kenapa antum ya Syekh nggak ta'addud? Dari perempuan. Dari perempuan dari akhwat. Kata Syekh, adapun masalah ta'addud sunnah di bawah kendali dalilnya Adapun kenapa saya nggak ta'ajud, maka ini urusan saya. Dari siapa? Diajarkan oleh beliau, jangan fudul. Itu urusan masing-masing. Ini urusan saya. Disobek, buat. Iya, Iyakum wa fudul al-kalam. Hati-hati kalian dengan ucapan-ucapan fudul. Ucapan yang nggak perlu. Ucapan yang kelebihan. Hasbumri in ma balagha hajatuh. Cukup bagi seseorang untuk berbicara apa yang dia dapat hajatnya atau dia perlukan untuk hajatnya dia. Demikian kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa 'anil Nukhai dari An-Nukhai. Dia juga menyatakan rahimahullah Yahlikun nasu fi fudulil mali wal kalam. Kata Ibrahim An-Nukhai manusia akan binasa karena dua fudul fudulul mal wa fudulul kalam Belebih-lebihannya harta dan belebih-lebihannya ucapan ucapan yang kelebihan dan harta yang kelebihan akan binasa dengan dua perkara wa aydan fa innal ikthara min al kalami alladhi la hajata ilaihi yujibu qasawatal qalbi kejelekan berikutnya karena silakan pertama tadi pasal menyesal rugi yaumul qiyamah ya. ternyata aidan juga ikthar minal kalam banyak bicara alladzi la hajata ilai yang enggak ada perlunya itu yujib atau qalbi akan membuat kerasnya hati kama fi Tirmidzi sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar secara marfu' La tuksirul kalama bighairi dzikrillah. Jangan banyak bicara selain mengingat Allah. Fa inna katratal kalam bighairi dzikrillah karena banyaknya bicara tanpa zikrullah yukasil qalbi akan mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahil qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang memiliki hati yang keras. Hadis diriwayatkan oleh Qura'i dalam Musnad Syihab dan juga Ibnu Hibban dalam <clears throat> Raudatul Uqala dan juga Al-Haythami menyebutkan dalam kitabnya Majma' Zawaid dan disebutkan kepada Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Qul inna a'azakumullah. Fudulul kalam yang dipahami di Indonesia hanya <clears throat> nanya-nanya pribadi orang yang nggak perlu. Tapi fudulul kalam <clears throat> aslinya adalah kelebihan ucapan yang tidak perlu. Yang tadi masuk karena nggak ada perlunya nanya-nanya urusan dalam negeri orang lain. <clears throat> Tetapi termasuk di dalam fudulul kalam adalah ucapan sia-sia, ucapan kosong, guyon dan mizah yang tidak perlu. Namun saya katakan yang tidak perlu. Ada guyon yang mizah yang perlu? Ada Halal. Ada. Bahkan disebutkan oleh beberapa ulama kemarin saya dapat faedah. Hendaklah ucapan kalian diiringi dengan mizahul mahmud. Dengan mizah eh, goyon yang terpuji, yang tidak ada dusta, tidak ada menjatuhkan orang lain dan sebagainya agar mereka gembira ya, dan engkau tidak cemberut. Cemberut itu jelek, ya, muka yang cemberut. Dan termasuk muka yang tidak cemberut adalah muka yang senyum. Ya. Terus uh, memberikan mizah yang mahmud supaya orang itu ikut gembira juga. Tentunya ada batas-batasnya, yakni tidak dusta, tidak menjatuhkan orang lain, tidak ilahir. Sehingga saya maksud tadi adalah mizah yang berlebihan juga, yang fudul, yang keluar dari batas-batas itu juga termasuk fudul. Fudulul kalam. Jadi fudulul kalam sesungguhnya maknanya lebih luas. Tidak hanya bertanya tentang pribadi orang dalam negeri orang, tetapi juga termasuk ucapan sia-sia. Nah, qala dikatakan selanjutnya bahwa banyaknya bicara tadi tanpa zikrullah akan mengeraskan hati dan termasuk mizah kebanyakan tertawa mematikan hati. Tidak perlu berlebihan. Walaupun katanya ketawa itu menurunkan kalori apa apa. Nah, tapi tidak terlalu banyak. kalau Umar berkata Umar, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuhu. Wa man kathurat dunubuhu kanatin nar aula bihi." Kata Umar, siapa yang banyak bicaranya akan banyak tergelincirnya. Siapa yang banyak tergelincirnya akan banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka pantas baginya. Ini ucapan hikmah dari beliau. Dalam riwayat, oh, iya. yang tadi Trimizi, saya tertukar tadi kelihatannya bacanya. Justru yang Qudha'a Qudha'i dalam Musnad al-Shihab Ibnu Hibban dalam Radutul Uqala, dan Haythami dalam Majma' Zawaid dan menyatakan kepada Tabrani itu adalah ucapan Umar. Adapun yang tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi. <clears throat> Hadis yang la tafsirul kalam, jangan banyak bicara karena akan mengeraskan hati, itu riwayat Tirmidzi. <clears throat> Wa kharrajahul Uqaili. Dikeluarkan pula oleh Uqaili dari Ibn Umar tetapi dengan riwayat yang dhaif atau dengan sanad yang lemah. Wa qala Muhammad bin Ajlan. Berkata Muhammad bin Ajlan, "Innamal kalamu arba'ah." Sesungguhnya ucapan itu ada empat. Antadkurallah wa taqra'ul Qur'an wa taqra'al Qur'an wa tas'ala an ilmin fatukbar bihi aw takallam fi ma ya'nika min amri dunia sesungguhnya ucapan itu ada empat berzikir pada Allah itu ucapan membaca Al-Qur'an itu juga ucapan bertanya tentang ilmu itu juga ucapan atau takallama fi ma ya'nik atau engkau berbicara pada urusan duniamu, hajatmu. Beli berapa? Oh, tidak bisa. Oh, ini sudah begitu harganya. Itu ucapan-ucapan yang hajat. Hajat dia dalam dunianya. Tidak mungkin dia tahu kalau nggak diterangkan harganya. Dan nggak mungkin akan bisa transaksi tanpa ucapan. Saya jual, saya beli, dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Mata kalama fima ya'nika min amri dunia Wa qala rajulun li Salman Ausini. Ada seseorang yang berkata pada Salman radhiyallahu taala anhu, "Ausini." Berilah wasiat kepadaku. Qala La tukallim. Jangan ngomong. Kata orang tadi, ما يستطيع أن عاش في الناس أن لا يتكلم Bagaimana aku bisa hidup tengah manusia tanpa aku berbicara? Kalau gitu, bicaralah yang hak. Atau diam. Jadi pertama dikatakan, jangan ngomong. Bagaimana aku bisa hidup tengah tengah manusia tanpa ngomong, tanpa bicara? Kalau gitu, bicara seperlunya yang hak dan kemudian diam. <clears throat> <clears throat> Untuk menunjukkan pada intinya adalah diam. Nah, wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya'khudhu bi lisanihi wa yaqulu hadha awradani al-mawarid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memegang <coughs> lidahnya dan berkata, "Ini yang menyebabkan masuknya aku ke dalam perkara-perkara berat." yang di lidah menyebabkan terperosot seseorang ke dalam mawari. Asar ini dari, dari Abu Bakar Siddiq banyak diriwayatkan dan ma'ruf indal ulama. Dinukil dalam Zuhud <clears throat> oleh Abdullah anaknya Imam Ahmad. Dinukil pula oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab khusus judulnya As-Samtu. Judulnya dia dan Abu Nuaim fil Hilya Abu Nuaim fil Hilya وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول السجن من اللسان Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih pantas untuk ditahan di penjara kecuali lidah. Kata Ibnu Mas'ud, nggak ada di dunia ini sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara kecuali lidah. Dan biasanya penjara itu bagi para penjahat karena kalau dibebaskan akan berbuat jahat lagi, maka ditahan penjara. Tapi lidah ini kalau dilepas sering berbuat salah kadang berbicara begini, kadang bicara begitu, kadang nyakiti orang, kadang mengucapkan dusta, kadang karena enteng. Karena sangat ringan berbicara, nggak pakai energi, nggak pakai tenaga. Beda dengan yang lain. Dia mau berbuat jahat harus berjalan dulu ke tempatnya, harus beli dengan hartanya. Kadang-kadang harus cari teman untuk menemeninya Susah, berat sehingga terjadinya pun jarang-jarang. Tetapi lidah tidak pakai tenaga, nggak pakai modal, nggak pakai uang, nggak pakai sebentar terucap sekian kata. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh yang lebih pantas untuk ditahan itu adalah lidah. Wa Wahab ibni Munabbih. Berkata Wahab ibni Munabbih, ajma'atil hukama'u ala anna ra'sal hakam as-samtu, ra'sal hukmi as-samtu. Sepakat para hukama, orang-orang bijak, semuanya sepakat bahwa ra'sul hukmi as-samtu, bahwa inti dari sebentar, sepertinya salah. Hikmah. Ini jamaknya hikmah. Ra'sal hikami. Jamaknya hikmah. Bahwa tonggaknya, intinya hikmah adalah diam. Al-hukama adalah orang-orang bijak. Dan seringkali yang disebut hukama adalah mereka-mereka para ulama, para zuhad, ahli zuhud, dan juga hmm. biasanya termasuk di dalamnya tokoh-tokoh sufi. Karena mereka selalu bicara hikmah, hikmah, hikmah. Ternyata mereka sepakat bahwa rasul hikam adalah as-samtu. Bahwa hikmah itu intinya adalah diam. Tidak berbicara kecuali hajat. Seperlunya Dengan disaring. Dengan diukur. <clears throat> Halal haram. Diukur apakah ini akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Ila akhir ini.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 Mudah-mudahan tidak termasuk. Tetapi kan nanti akan ada hisabnya seberapa kalimat yang baik dan yang jelek. Tetapi yang dimaksud kalau itu perkara-perkara yang semuanya dibatas, artinya mubah lah ya. Kalau diiringi yang tadi maka hilang penyesalan insya Allah Taala. Tetapi kalau ada dosa-dosa, maka dengan kebaikan tadi dinilai mana yang lebih banyak. Nah, makanya disuruh untuk diakhiri dengan takbir majelis supaya terhapus yang dosa tadi, supaya bersih. Walaupun dalam majelisnya tadi tidak menyebut apa, misalnya yang dihubungkan karena Allah, Allah tidak menyebut, tapi di belakangnya di, di akhir, iya, iya, iya, itu justru yang dimaksud. Eh, majelis hmm. apapun. Majelis apapun. Khususnya justru majelis-majelis yang dikhawatirkan ada kata-kata yang nggak benar. Nah. Disebutkan di situ kan tidak khas hanya majelis. Yaqumuna maqaman. Qa'ada maq'adan, duduk-duduk. Berdiri bahkan. Berbaring. Jadi semuanya. ada lagi pertanyaan sebelum ambil gawang kalau kita ambil gawang nanti tidak ternyata